Abdullah, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Selamat, selamat, selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi Pak Abdullah, silakan. Memang Pak terus terang karena pendidikan itu sudah sangat besar. Tetapi yang poya-poya justru itu dikorupsi banyak, termasuk banyak dikorupsi. Kita itu sangat miris. Pendidikan tidak maju-maju, anggaran sebenarnya pendidikan nggak maju-maju. Kenapa? Pertanyaan bedanya cuma karena korupsi. Ya. dikorupsi mereka itu banyak Pak. pejabat-pejabatnya itu semua cuma semua ya. iklan-iklan semua itu ada pendidikan itu semua dibiayai dengan itu jadi mereka itu yang eh, tidak memikirkan bagaimana masyarakat itu bisa sekolah gratis bisa dapat buku gratis bisa sekolahnya dibangun dengan baik tetapi mereka menganggap apa mengalokasikan ke tempat-tempat yang tidak perlu itu masalahnya jadi sebesar apapun dikasih tidak akan cukup kalau masih mental moral mereka itu kayak begitu pejabat-pejabat Departemen Pendidikan. Serat itu komentar saya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Abdullah. Pak Sefan, selamat pagi. Pagi. Iya dengan? Dengan Pak Wasi. Oke, Pak Wasi silakan Pak. Uh, menyambung pendapat terdahulu tadi, saya setuju bahwa pemerintah bermaksud baik dari pusat baik ini ada di lapangan ini ada yang nggak pas penggratisan biaya pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi ada yang tidak pantas untuk digratiskan itu digratiskan juga sementara Ah, dana bos segala macam apa turun tiga bulan sekali juga itu nggak efektif terjadi di lapangan ada beberapa di lokasi bapak eh, guru guru honor terutama itu ada yang tiga bulan belum gajian mbak sampai saat ini ya terutama di kota Bekasi itu ada guru tiga bulan belum gajian bagaimana ini mau mau ber, berkualitas sementara uang begitu banyak oh masih ada saya punya bukti ya mbak ya ada di sebuah sekolah negeri guru honor itu tiga bulan belum ya sementara uang begitu banyak nah SPP dihentikan padahal mereka mampu oleh karena itu temuan PPK juga perlu ditindaklanjuti ya. yang mana yang efektif terima kasih Pak Mas Pak Alex selamat pagi ya selamat pagi silakan Iya. Kalau dari segi peningkatan permintaan itu ya, permintaan penambahan biaya untuk siswa miskin itu kalau perlu diperbanyak lagi itu karena begitu banyak orang tua yang susah membutuhkan anaknya sekolah dengan gratis permasalahannya adalah di sisi pengawasannya itu Sebenarnya kalau IPK sudah menemukan 24 triliun ada dan itu jangan didiamkan dong sama KPK Terus eh, penyimpangan keuangan itu harus dihentikan dengan segera bahkan waktunya sampai menteri harus dihukum itu tapi satu sisi kan pemilu sudah dekat itu dengan berharap banyak lah kata pemerintah sekarang terima kasih terima kasih kembali enam tiga tiga sembilan satu enam puluh Pas FM selamat pagi Halo. Pak Robert silakan. Ya itu duit begitu banyak Tapi tujuan yang ingin dicapai pemerintah itu tidak fokus Tidak jelas Artinya bahwa Menteri Pendidikan Kebudayaan ini harusnya transparan membuka anggaran mereka di website Lalu yang kedua Kalau memang tujuan yang untuk menggratiskan sekolah Harusnya ya cari cara inovatif yang kreatif misalnya karena kan orang banyak lapor pajak karyawan-karyawan yang nihil yang pendapatannya hanya 2 juta di situ kan tertera bagaimana mereka membayar pajak taat atau enggak nah bagi mereka yang tak bayar pajak harusnya disubsidi untuk anaknya misalnya satu kepala 500 ribu walaupun mereka tidak bayar pajak artinya nihil Nah ini cara-cara seperti ini harus dibuat kreatif supaya orang yang memang penghasilannya rata-rata di bawah penghasilan PTKP mereka bisa disubsidi oleh pemerintah. Jadi masyarakat itu merasakan gitu loh dampak dari anggaran pendidikan yang besar banget. Lalu yang ketiga bagaimana membangun sekolah di pelosok-pelosok yang rusak, kadang-kadang bocor, kadang-kadang ambruk. Nah itu harus turun ke bawah pemerintah pusat harus turun, harus ngecek langsung. Kayak Jokowi lah istilahnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Robert, Pak Harko. Selamat pagi. Silakan. Sebenarnya sih masalah pengelolaan dana pendidikan ya artinya gini, biarpun anggaran mepet kecil pun kalau memang pengelolanya hebat itu bisa menjadi maksimal. Dikasih anggaran gede juga lebih kacau kalau anggaran sedikit aja nggak bisa kelola apalagi kasih yang gede kan intinya kan gitu kedua sekarang nih bapak Bapemnas uh, eh, terus ke eh, Badan Pemirsa Keuangan dari tahun ke tahun dari generasi ke generasi dari masa orde lama orde baru sekarang kemudian yang orde nggak tahu apa namanya nih selalu nanti ada satu pejabat yang bilang temukan suatu pengolahan yang tidak baik ya udah begitu aja tuh kita cuma nanya ini kepala pemerintah yang mana lagi yang bicara gini cuma nggak ada follow upnya gitu loh ini cuma kata-kata mungkin mau suasana pemilu atau mau segala seolah-olah wah ini ada prestasi ditemukan ya so what udah nggak ada nggak ada follow upnya itu aja nanti aja tunggu pemerintahan baru lah mudah-mudahan negeri ini bisa menjadi lebih baik terima kasih terima kasih kembali Pak Andre selamat pagi ya jadi um, mengenai anggaran ini ya baiknya eh, digunakan untuk eh, memperbaiki kualitas guru. Jadi eh, ya kualitas guru itu diperbaiki, jadi nggak ada lagi guru yang ngojek. Artinya nggak ada lagi guru yang menjual ilmunya dengan memberikan kursus-kursus kepada murid-murid yang mampu ekonominya begitu ya. Sebab di sini akan menjadikan diskriminasi nantinya. Mereka hanya memperhatikan murid-murid yang Eh, berkecukupan sedangkan murid yang ekonomi lemah kan nggak bisa mengikuti les karena biaya les itu mahal jadi anggaran sebesar ini diperbaiki itu dipergunakan untuk memperbaiki ya, kualitas guru di mana guru tidak boleh lagi ngomong ya kalau tuh ada anak murid yang mau uh, mengkhususkan diri gitu harus melalui lembaga ada melalui tempat begitu jadi uh, hanya sebabnya itu nggak sanggup mengajar muridnya agar nah, pintar semuanya gitu rata di dalam satu kelas tidak ada berbagi-bagi diskriminasi oh ini uh, murid yang akibat dari proses kan 15 orang pintar sedangkan yang sisanya 25 bodoh karena dia nggak mengikuti kursus karena guru nggak mempelajari hal eh, seluruh 100% itu pelajarannya di kelas tuh 100 nggak dikeluarkan 100% gitu itu aja bu makasih Baik, terima kasih kita ke Pak Indra. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak Indra. Saya setuju dengan uh, penelpon yang pertama, itu kualitas guru diperbaiki. Karena seperti kita ketahui, banyak sekali sekarang guru-guru kita kualitasnya jauh di bawah standar. Di samping itu, mungkin di samping kualitas guru, sarana pendidikan juga diperbaiki. Uh, dengan cukup modernisasi antara lain mungkin dengan penambahan alat-alat Ah, memutar supaya mereka tuh ah, ah, murid-muridnya bisa mempunyai pandangan lebih luas nah tapi kita kemarin baca di Kompas kan kalau seandainya tinggi dibebaskan itu butuh 8 triliun nah ini kalau mereka punya program 5 triliun berarti kan boleh dikatakan hampir setengahnya atau dua persiganya tuh perguruan tinggi bisa dibebaskan bahayanya lima triliun di, di di, di tidak pernah ada terdengar bahwa oh, saya orang tidak mampu bisa sekolah di perguruan tinggi tidak pernah ada tapi uang itu lenyap dan orang yang tidak punya duit tidak bisa sekolah juga di perguruan tinggi ini yang terjadi di Indonesia jadi pengawasannya mungkin dalam hal ini harus ada transparansi kepada masyarakat nah dalam hal ini juga mungkin media elektronik media uh, apa surat kabar itu harus, harus membantu mengontrol jangan hanya event-event tertentu baru diperhatikan setelah itu dilepas akhirnya ya berantakan kembali Bu uh, yang salah saya itu Bu Mari Bu terima kasih Pak Indra selamat pagi Pak Rohman ya pagi Mbak Dana silakan komentarnya ya kemungkinan orang-orang yang terlibat ini kan pasti ada korupsi yang banyak BPK itu pengawasan eksternal dalam, eh, dalam apa, bidang lembaga pengawasannya. Ada dua lagi yang internal, yaitu BPKP dan Inspektorat. BPKP bertanggung jawab kepada Presiden, lapornya ke Presiden, sedangkan eh, Inspektorat bertanggung jawabnya kepada Menteri. Ini BPKP dan Inspektorat, ini mana kok nggak pernah itu yang namanya KPK menangkap. Saya mencurigai di mereka ini, BPKP dan Inspektorat ini ya cerita boleh dong ini negara kan ini bapak belur gara-gara korupsi ini jadi mereka harus transparan kenapa mandek di mana ini duitnya mandek di mana gitu kan apakah presidennya ikut terlibat apa bagaimana presiden juga begitu awasi mereka ini apakah gajinya terlalu rendah sehingga korupsi terus menerus terus diberantas Selamat bubarkan kalau memang tidak efektif. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rohman. Selamat siang Pak Hari. Ya, kalau presiden dan pemerintahannya masih kayak sekarang, seribu triliun ya percuma, ya, efektif, banyak bocor kemana-mana. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali.